Semoga Allah karuniakan pula kepada kita kemudahan untuk senantiasa terus bertalabul ilmi juga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjalankan apa yang telah kita pelajari agar ini menjadi bekal bagi kita untuk dunia kita yang lebih baik dan juga untuk kehidupan abadi kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya ikhwatal iman wal akhwat a'azzakumullah azza wa jalla Terlalu banyak di antara kita kaum muslimin yang sering mendapati dalam kehidupan kita lebih memperhatikan perkara-perkara yang dekat akan tapi kurang memperhatikan perkara-perkara yang jauh di mana sesuatu yang jauh itulah yang kita akan menempatinya Dunia yang kita tinggali ini ikhwatul iman adalah sesuatu yang dekat. Dari kalimat dana yadnu dunia. Dana mendekat. Yadnu dunia, perkara atau sesuatu yang dekat. Sedangkan al-akhirah, akhir. Perkara yang jauh balasan-balasan yang Allah karuniakan kepada kita sesuatu yang dekat itu terkadang lebih mudah bisa dirasakan oleh kita dalam waktu yang dekat pula. Akan tetapi perkara yang Allah membalasnya dengan sesuatu yang jauh itu sering menjadi perkara yang kita lalaikan. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala yang jauh itu lebih baik dan lebih kekal daripada sesuatu yang yang dekat. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu itu lebih baik laka bagimu minal ula dari yang pertama yaitu dunia. Bahkan dijelaskan dalam Al-Qur'an khairu wa abqa. Lebih baik dan juga lebih kekal. Ya, lebih baik dan lebih lebih kekal. Untuk itulah ikhwatal iman azakumullahu azza wa Pembahasan kita di pagi hari ini untuk sama-sama mengingatkan kembali akan perkara-perkara yang barangkali secara kasat mata kita itu jauh akan tetapi memiliki pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan kita baik di dunia ini maupun kelak kehidupan kita di alam barzah dan juga kehidupan kita di alam akhirat yang itu merupakan kehidupan yang kekal abadi dan kehidupan yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yasin yang sudah sering kita dengar ayatnya Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shayin ahsaynahu fi imamin mubin Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna sesungguhnya kami nahnu Inna sesungguhnya kami dikuatkan lagi dengan nahnu kami nuhyil mauta akan menghidupkan orang-orang yang sudah mati Sesungguhnya kami akan menghidupkan orang-orang yang sudah mati Wanak tubuh ma dan kami akan menuliskan atau telah menuliskan apa yang telah mereka kerjakan qaddamu apa yang telah mereka lakukan semuanya ditulis tidak ada satupun perkara yang kita lakukan di dunia ini kecuali semuanya tertulis Wanak tubuh ma wa asarohum dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Bukankah ketika ada orang yang meninggal kemudian ada bekas-bekas kebaikannya, ada bekas-bekas dari amal solehnya, yang itu tetap ditulis, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semasa hidup kita, setiap kebaikan setiap keburukan dicatat sekecil apapun. Tidak ada yang terlewatkan. Ya. Tidak ada yang terlewatkan. Begitu juga wa atharohum dan yang menjadi bekas dari apa yang telah kita lakukan selama kita di dunia. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia itu pun dicatat. Tidak dilupakan. Manusia jasad bisa saja dia dikuburkan, akan tetapi kebaikan yang pernah manusia ini lakukan, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah, "Wa kull syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Dan segala sesuatu kami kumpulkan catatan-catatan itu di dalam kitab induk yang nyata Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang tercecer catatannya. File-file yang sudah dibuat oleh para malaikat pencatat amal perbuatan kita sejak usia kita balik sampai kita meninggal dunia itu rapih catatannya. Tidak ada tercecer sedikit pun Wa kulla syai'in ahsainahu fi imami mubin. Kami himpun, kami kumpulkan semua catatan-catatan itu dalam sebuah apa? Buku induk yang nyata. Yang itu terjaga. Lauhul mahfuz. Ini adalah hakikat yang harus kita fahami. Orang bisa saja dia bersembunyi dari perbuatan buruknya tapi malaikat tidak pernah eh, dia alpa untuk mencatatnya seseorang boleh saja dia menganggap dirinya telah berbuat baik padahal dia belum berbuat baik tapi bisa saja seseorang mengaku di hadapan manusia dia telah melakukan kebaikan dan kebaikan tapi Allah akan bukakan kepada kita catatan-catatannya. Betulkah dia itu telah berbuat baik? Hakikat yang harus kita pahami ikhwatal iman, kehidupan kita di dunia ini tidak sia-sia. Setiap langkah sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan Allah catat dan juga bekas-bekas yang dilakukan oleh kita pun Allah catatnya dan tidak sedikit pun itu terlupakan dan itu dikumpulkan dalam buku induk yang nyata yaitu Lauhul Mahfuz. Dari situlah ikhwatal iman a'azzakumullahu azza wajal kenapa Allah Subhanahu wa taala sampaikan walal akhiratu khairun laka minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu daripada kehidupan di dunia karena betapa banyak orang di dunia ini sering melupakan kebaikan orang. Orang di dunia ini dalam kehidupannya sering sekali melupakan kebaikan orang lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melupakan hal itu. Bahkan orangnya telah mati, kebaikannya tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah walal akhiratu khairun laka minal ula. Akan tetapi sekali lagi kehidupan dunia sebagaimana dijabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna dunya hulwatun khadirah bahwasanya dunia itu manis dan dunia itu hijau dalam pandangan mata manusia itulah yang sering melalaikan kita semua sehingga orang lebih mengejar perkara-perkara yang dekat dan dia melupakan perkara-perkara yang yang jauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam salah satu sabdanya yang disampaikan atau diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna mimma yalhaqul mu'minu min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi Sesungguhnya ada di antara amalan yang senantiasa menyertai seorang mukmin dan kebajikannya juga menyertai seorang mukmin setelah kematiannya ba'da mautihi Perkara-perkara inilah yang harus diperhatikan oleh kita. Salah satu bukti tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita ketika ingin menjelaskan beberapa poin-poin yang penting disebutkan terlebih dahulu entah dengan angka atau misalkan dia dengan menyebutkan min sebagian. Di dalam hadis ini dikatakan inna mimma yulhaq. Sesungguhnya ada amalan di antara perbuatan dan kebaikan seorang muslim yang akan disertakan kepada orang tersebut meskipun orang itu telah mati. Ini menggunakan min sebagian, artinya tidak seluruh eh, apa tidak seluruhnya dijelaskan dalam hadis ini. Ada yang menggunakan apa angkanya disebutkan. Contoh misalkan Idza mata ibnu Adam qata'a amaluhu illa min salas. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka semua amalnya terputus kecuali berapa? Tiga perkara. Kalimat tiga ini disebutkan di dalam hadis ini. Ada lagi riwayat yang lain misalkan sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Tujuh golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat di, eh, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ada kalimat sab'atun yaitu tuh tujuh. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini Rasulullah tidak menjelaskan tentang berapa amal yang menyertai manusia meskipun manusia itu sudah di dalam kubur, sudah mati. Tapi amal itu terus menyertai dia. Di antaranya yang pertama ikhwatal iman karena ini adalah sebagian dari sekian banyak amal perbuatan. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilman 'allamahu wa nasharahu. Ini yang pertama ilmu yang dia pelajari dia ajarkan kepada orang lain dan dia sebarkan, dia dakwahkan. Jadi melalui tiga proses. Ilmu yang pahalanya akan terus mengalir meskipun kita sudah mati, sudah wafat. Ilmu yang dimaksudkan melalui tiga proses. Ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kemudian kita ajarkan pula kepada orang lain, dan juga ilmu itu kemudian didakwahkan. Karena apa? Dari sinilah kita katakan bahwa mengajarkan ilmu yang telah kita pelajari ini hukumnya wajib. Sebagaimana mempelajari ilmu hukumnya wajib. Mempelajari ilmu untuk dirinya sendiri mengajarkan kepada orang yang wajib kita ajarkan. Sebagaimana dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu merupakan kewajiban. Seorang suami wajib mengajarkan istri dan anak-anaknya agama ini. Begitu juga seorang istri wajib seorang ibu mengajarkan anak-anaknya. Akan tapi apakah dia berkewajiban dakwah di luar? Maka para ulama mengatakan untuk masalah dakwah di luar di sana ada beberapa syarat yang harus ditetapkan. Akan tetapi di sini seseorang yang dia telah mempelajari ilmunya kemudian mengajarkan kepada orang lain lalu ilmu itu bermanfaat untuk dirinya dan juga untuk orang lain maka pahalanya dia akan terus mengalir meskipun kitanya sudah wafat maka kalau kita dapati hal ini betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki pahala yang besar dari seluruh manusia mengajarkan hal ini diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan para sahabat. Lalu kalangan para sahabat dia belajar mendakwakan kepada para tabi'in, para tabi'in kepada para tabi'ut, tabi'in sampai kepada kita. Maka pahalanya semuanya terus sampai kepada mereka. Para ulama mendapatkan ilmu, eh, mendapatkan pahala dari apa? bekas pengajarannya kepada kepada kita. Begitu juga para ulama membagi pahala kembali kepada para gurunya yang sebelumnya terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ilman 'allamahu wa nasharahu. Ini yang pertama. Sehingga ikhwatal iman siapa saja di antara kita yang ingin disertakan untuk kita sepeninggalnya kita nanti dengan pahala yang besar melalui jalur ilmu ini adalah yang mendatangi majelis ilmu ini dapat pahalanya yang membuka peluang untuk apa orang lain mendapatkan ilmu ini juga apa berpahala besar bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ala khairin falahu ajrun mislu ajri fa'ilihi Barang siapa menunjukkan sebuah jalan kebaikan kepada orang lain, maka baginya akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang me melakukannya. Yang menjadi panitia dalam kajian-kajian di mana orang lain bisa mendapatkan ilmu, dia pun berpahala. Apalagi sampai yang menyediakan tempatnya. Apalagi yang sampai dia kemudian ya menjadi sebab seseorang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan dalam hadis Ali bin Abi Thalib la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am bahwasanya sungguh seseorang mendapatkan hidayah lantaran kamu lantaran kita yang menjelaskan kepada orang tersebut khairun laka itu lebih baik bagimu min humrin na'am daripada unta yang berwarna merah. Dan inilah ikhwatal iman azakumullahu azza wajal. Pun kebalikannya. Siapa saja yang menghalang-halangi seorang muslim untuk mendapatkan ilmu, menutup masjid, menghalau orang-orang yang tolabul ilmi, yang menghalang-halangi kaum muslimah untuk mendapatkan ilmu, menutup pintu-pintu majelis taklim sunnah itu memiliki dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yasudduna an sabilillah, orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena talabul ilmi adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, bahkan talabul ilmi adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal ilal jannah. Barang siapa yang meniti sebuah jalan dalam rangka dia menuntut ilmu, maka Allah akan berikan kemudahan baginya untuk meniti jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja di antara apalagi dia muslim ya, dia punya masjid kemudian dia halang-halangi orang muslim untuk salat di dalamnya, orang muslim untuk talabul ilmi di dalamnya, masjid itu bisa dikatakan masjid diror. Masjid masjid diror. Antum bisa baca ya di dalam surah At-Taubah. Surat At-Taubah yaitu ayat 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ittakhadhu masjidan" diraran wa kufra wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun bisa di sini dikatakan bahwa orang-orang yang menjadikan masjid mereka atau membangun masjid diraran sebagai masjid dirar masjid yang tidak memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Ya. Baru azan komat muazinnya dia, yang komatnya dia, imamnya dia, jamaahnya, ketua DKM-nya satu orang. DKM-nya satu. Dia doang, sekretarisnya, bendaharanya kerja. Karena ketua DKM-nya biasanya pilih yang paling tua yang sudah pensiun. Tidak ada kerjaan kecuali dia ke ke masjid. Imamnya ya merangkap semuanya. Ya marbot ya muazin, muqim yang mengiqamahkan juga imam. Kedua DKM-nya karena awam maka dia apa? Jadi makmum sendiri. Setelah sholat dikunci. Ya, ini namanya dirar masjid ini. Masjid dirar pakai dot. membahayakan. Tidak ada manfaat sama sekali untuk masjid ini. Ya, tidak ada manfaatnya sama sekali masjid ini. Bahkan ikhwatal iman, kita tanyakan, apakah masjid itu dibangun oleh ketua DKM-nya sendiri? Dan dari harta mana dia membangun masjid itu? <clears throat> Kalau kemudian setelah terbangun, Lalu untuk orang sholat pun dihalang-halangi. <clears throat> Kalaupun menerima jamaah dilihat dulu. Terkadang sebagian masjid sudah ada. Ada orang lain masuk ke masjid dilihat yang pertama ke atas kemudian ke bawah. Kalau ke atas berjenggot, kalau ke bawah ngatung, lihatin. Ya. Ke atas dan ke bawah. Diusir dia nanti dari dari dari situ. Dengan apa subhat yang banyak. Ya. Di depan masjid beberapa di Bekasi itu kita sudah mendapati beberapa tulisan yang luar biasa. Kita tidak pernah ya berkata-kata kasar kepada mereka kecuali apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Tapi dia mengatakan Indonesia tengah dilanda bahaya laten sekte Wahabi menyesatkan. Hindarkan masjid dan musola yang ada di sekitar kalian dari sekte Wahabi yang menyesatkan ini. Untuk bisa Wahabi Salafi yang menyesatkan ini. Kita katakan masjidnya biror, orang yang nulisnya diancam termasuk orang yang yasudduna an sabilillah, menghalang-halangi dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala wal billah. Meskipun dia kiai, tidak ada urusannya dengan kita. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu Allah akan memuji siapa saja dari seorang muslim yang membuka masjidnya luas-luas, membuka pintu masjidnya lebar-lebar agar seorang muslim bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa Bapak dan Ibu sekalian, kamar mandi, WC, toilet dari masjid itu dibangun dari harta umat Meskipun itu disumbang dari misalkan Saudi, Timur Tengah dan macam-macam, dari sana juga ngambilnya dari umat, Pak. Lalu dibuka di sini untuk pembangunan masjid, toiletnya, WC-nya dan yang lain-lain. Habis sholat langsung dikunciin semua. Dibangun untuk dipakai. Dibangun untuk sholat di dalamnya. Dibangun untuk dimanfaatkan. Karena kita nanti akan sampai kepada pembahasan amal apa saja selain ilmu yang di tebarkan oleh kita, yang diajarkan oleh kita, itu pahalanya terus mengalir. Di, antaranya adalah apa? Membangun kamar-kamar mandi. Itu yang akan berfaedah terus. Meskipun kitanya sudah sudah wafat. Jadi ini sekarang ini mereka apa? <clears throat> Tidak sungkan-sungkan lagi untuk memusuhi dakwah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang lucunya Pak, ketika dalam perjalanan umroh, ada orang yang mengatakan kepada kita, bertanya, Ustaz, gimana kalau kita mau umroh lagi dalam safar ini? Ketanim, bolak-balik, bolak-balik gitu ya. Kalau kita jelaskan hadisnya, ya kita sampaikan. Di depan kita iya, di belakangnya dia mengatakan apa? Ya, dia mengatakan Islam tidak melarang orang untuk berumrah 2 sampai 20 kali dalam kali, dalam satu kali safar. Yang melarang itu adalah Wahabi. Di depan kita, ya Ustaz, ya Ustaz. Kita cari di mana ini jamaah kita, hilang atau tidak? Ternyata apa? Kita lihat dia sudah di tanim. Bolak-balik, bolak-balik begitu. Ya. Kenapa ketika ditanya, dia nggak mau jawab. Tapi kita tahu jawabannya dari belakang. Dia cerita kepada jamaah yang lain. Yang melarang kan bukan Islam. Tapi yang melarang itu apa? Wahabi. Ya. Ini adalah subhat yang dimunculkan dari hari ke hari di Indonesia itu sedemikian hebatnya. Ya. Ikhwatul iman wal akhwat azakumullah azza wajal. Orang-orang munafik dulu, ini kisah ini adalah surat ini bercerita tentang orang-orang munafik di mana mereka itu antum nanti akan melihat kesesuaian antara apa yang mereka lakukan pada saat ini dengan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay bin Salul dia merasa iri, hasud, dengki terhadap apa? Masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setiap sholat penuh dengan jamaah. Penuh dengan jamaah. Jamaahnya penuh membludak. Bahkan dalam salah satu riwayat hanya sekedar menunggu diimami oleh Rasul dari ba'da maghrib sampai jam setengah 12 malam para sahabat itu asik dia nunggu sambil berzikir. Kalau kita kan enggak, rebutan jadi imam. Rebutan jadi jadi imam, tapi pada masa itu tidak. Tidak ada satupun sahabat yang berani menjadi imam kecuali Rasulullah mengisyaratkan. Dan pada saat itu habis salat maghrib Rasulullah pulang ke rumahnya. Setelah pulang ke rumahnya sejam atau mungkin sejam setengah, terdengar suara azan. Tapi para sahabat kemudian salat sunnah sebagian yang lain duduk sambil menunggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir untuk mengimami mereka. Tapi sudah lama-lama dan lama tidak muncul-muncul sampai malam apa separuh ma, separuh malam. Setelah sampai separuh malam pintu rumah Rasulullah terbuka. Ketika pintu rumah Rasulullah terbuka, para sahabat semuanya ngelihat ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasul bertanya, Assalamualaikumul Isya, apakah antum semua sudah sholat Isya? Belum ya Rasulullah, kami tetap setia menunggumu. Antum bisa lihat nih, bagaimana orang Abdullah bin Ubay bin Salul, ya fisiknya tidak kuat lagi, dia duduk. Pengen cepat-cepat menggantikan Rasulullah jadi jadi imam. Tengok lagi, tengok kanan kiri lah. Kan sekarang kayak gitu. Imam rawatibnya terlambat 5 menit aja dimarahinya udah luar biasa. Imam rawatibnya hafiz. Masih muda baru nikah. Atau bisa bayangkan tuh. Ya. Yang makmumnya yang duduk di bagian pertama sudah tua-tua. Salat sunnah qobliyah subuhnya di masjid. Imam rawatibnya masih muda baru nikah, hafiz. Bisa jadi dia junub. nggak apa-apa ini kan kajian ya kan bisa jadi seperti itu maka apa menunggu terlebih dahulu dia tunggu sabar dan dalam menunggu kesabaran itu banyak zikir berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu pun kebaikan bagi bagi kita. Abdullah bin Ubay bin Salul nggak kuat. Ya, sekali lagi selonjoran lagi, tekuk lagi, ini lagi begitu. Sampai pada akhirnya apa? Abdullah bin Ubay bin Salul dia berpikir, Kenapa kita tidak bangun masjid aja sendiri? Ya kan? Kan begitu ininya biasanya. Ya. Kenapa kita tidak bangun masjid itu sendiri? Dan sekarang banyak ciri-ciri atau tipikal-tipikal orang yang seperti itu. Bangun masjid sendiri. Kemudian apa? Datang Abdullah bin Ubay bin Salul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah membangun masjid yang insya Allah itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Tidakkah engkau mau sholat mengimami kami di di sana? Rasulullah adalah orang yang ar-rafiq, orang yang rif, orang yang lembut. Baik, nanti kita sampaikan kepada para jamaah untuk sesekali sholat di sholat di sana. Sesampainya di hadapan masjid itu, ya ternyata masjid itu eh, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan wahyu ya turunkan wah, wahyu di sini tentang alladzina takhudhu masjidan diraran wa kufra orang-orang yang membangun masjid itu keinginannya menjadi apa sesuatu yang akan membahayakan dan juga dia dasarnya adalah kekufuran karena ingin memalingkan jamaahnya Rasul Sallallahu alaihi wasallam para sahabat untuk berpindah ke berpindah ke sana biar masjid yang dibangun oleh Rasulullah itu sepi maka turun wahyu ini. Maka Rasulullah SAW ketika mau masuk diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, balik lagi. Bersama para para sahabat, kita balik lagi kita ke masjid yang kita saja. Akhirnya ke masjid balik lagi ke Masjid Nabawi. Salat di sana, mulailah di situ kemarahan Abdullah bin Ubay bin bin Salul. Ya. Kemarahan dia di situ. Sampai apa? Tidak ada yang salat di dalamnya dari awal pembangunan sampai akhir sampai ambruknya. Sampai ambruknya. Itu yang terjadi. Dan kita katakan ikhwatal iman azakumullahu azza wajal. Pada saat ini banyak masjid-masjid yang dibangun mewah kemudian sampai ambruknya itu tidak didatangi oleh jamaah kecuali pada perayaan-perayaan yang bid'ah juga. Kenapa demikian? Karena masjid ketika dibangun butuh operasional. Bayar listriknya dari mana? Kalau jamaahnya nggak ada yang sholat di situ. Kajiannya nggak ada yang datang kecuali 4-5 orang. Itu pun memang satu masjid. Wah kita insya Allah Alhamdulillah kajian kita satu masjid kata dia gitu. Yang ustadznya di depan bersender di tembok sana satu, di sana satu, sini satu, empat orang yang datang. Suaranya doang yang keluar. Apa ada ustadz? Ada. Di Kerawang seperti itu pak. Yang isi Habib lagi yang menghalangi kita bangun masjid di Kerawang sampai masjid itu akhirnya nggak dibangun karena mengerahkan preman. Saya dapat masjid dari Saudi, kemudian kita ada tanah wakaf, kita bangun masjid itu. Sudah separuh, sudah naik. Dihancurin oleh mereka. Ketika kita mencoba untuk lebih dekat dengan Habib ini, si Habib ini, kita datang ke masjidnya. Suaranya dia lantang keluar ngaji. Saya kira jamaahnya banyak pak, cuma empat orang. Allahu Akbar. Ya, cuman empat orang. Antum bisa bayangkan. Bagaimana kemudian masjid itu akan terus berkembang. Ya kan? Dari sinilah ikhwatal iman. Orang yang menghalang-halangi seorang muslim bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala secara langsung nanti dia akan roboh dengan sendirinya. Ya, akan roboh dengan sendirinya. Tinggal tunggu waktu dan usia yang akan sampai kepada kepada mereka. <clears throat> Dan di sini dikatakan tujuan mereka adalah apa? Membangun masjid tafriqon bainal mu'minin, memisahkan, memecah belah antara kaum mu'minin Antara yang satu dengan yang lain biar ada yang sholat di sini, sholat di sini dipecah oleh oleh mereka. <clears throat> Wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl dan ingin dia terus mencoba untuk bisa memerangi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Padahal apa? Mereka bersumpah kami ingin memberikan hal yang terbaik untuk kaum mukminin. Tapi apa? Mereka menyembunyikan keburukan niatnya di dalam hati hati mereka. Maka Allah katakan apa? Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah bersaksi sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang berdus berdusta. Nah, itu. Orang-orang yang menghalang-halangi manusia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, innahum lakadzibun Sungguh mereka itu adalah orang-orang yang ber yang berdusta. Maka kata Allah Subhanahu wa taala apa? Mengatakan kepada Rasul, "Ya Muhammad, la taqum fihi abada." Jangan sekali-kali pun engkau salat di masjid itu ya Rasulullah. Satu kali salat aja sudah dilarang. Kenapa? Karena kalau Rasulullah itu sholat di situ, tentunya semua para sahabat itu sangat berbahagia kalau yang menjadi imamnya Rasul. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "La taqum fihi abada." Jangan engkau salat di depan atau di masjid itu sekalipun tidak tidak perlu. Ya kalau kita lihat Pak, masjid-masjid yang seperti ini, kita di masjid ini diusir. Kita di masjid ini diusir. Cara mereka benar, Pak. Ya, apa namanya? Cara mereka itu menurut mereka benar. Ah, ini akan membahayakan kita saja kata dia. Tapi itu ketika masjidnya baru. Tapi antum bisa lihat dalam perjalanan waktu ketika setahun, dua tahun, tiga tahun masjid itu perlu operasional. Catnya sudah lusuh, atasnya sudah mulai ini. Maka dia datang kepada antum. Enggak apa-apa deh kita silakan ngaji. Ini masjid kok, masjid milik kaum muslimin. Ya, diperbaiki masjid ini untuk antum juga ngaji. Nanti kalau sudah baik, diapain? Usir lagi. Itu nyata seperti itu. Ya. Dan banyak hal seperti itu. Apalagi sekarang ada pertemuan ya tidak secara terbuka antara sebagian para habaib dan juga tokoh-tokoh nasional yang membenci sunnah. Sekali, sekali lagi yang membenci sunnah didukung oleh sebuah ormas besar di Indonesia. Program yang paling nyata itu adalah apa? bagaimana mengeluarkan orang-orang yang berjenggot dari masjid. Kemudian apa? Masjid itu dijadikan sebagai tempat bagi mereka. Awalnya Pak, kalau antum sudah memakmurkan masjid ini, kamar mandinya sudah antum perbaiki, halamannya karena setiap kajian penuh maka sudah dikasih awning, sudah rapi semuanya. Mereka minta jadwal kajiannya dong kami juga ustadz kami yang tadinya empat minggu kita semua akhirnya apa? Didesak kita untuk memberikan dua jadwal, akhirnya apa? Dibagi. Ya sudah, dari kita dua, dari mereka dua. Setelah itu apa coba alasannya? Kita udah tahu strategi mereka. Di jadwal yang kita itu dia meminta untuk apa uzur satu kali aja karena apa kiai yang saya undang itu bisanya di hari ahad ini pak jadi saya mohon maaf, ya ini sudah melanggar ini. Tapi kan kami boleh dong di jadwalnya yang satu ustadz itu kita juga yang ngisi. Ustadznya itu sudah siap ngisi juga ustadz. Akhirnya apa? Kita mengalah. Kita kan orang yang waras. Ya kan? Jadi kita ngalah. Oh ya udah nggak apa-apa. Ini yang saya ceritakan, ini kenyataan saya yang mengalami di Grand Wisata di Bekasi. Pagi hari jadwal saya, pagi hari itu di apa? diadakan apa tablik akbar tanpa sepengetahuan kita, tanpa ada konfirmasi kepada Said Agil Sirot datang. Ya kan? Masjidnya di dalamnya boro-boro untuk sholat subuh. Saya sholat subuh sudah datang di dalamnya. Tapi apa? Isinya panggung. Masjid itu pak, di dalamnya isinya panggung. Lalu kita mau sholat subuh di mana? Di terasnya. Allahu Akbar. Kemudian ikhwan-ikhwan sudah pada datang. Nih mobil, naik motor pada datang gitu. Apa boleh buat? Ya akhi kita libur. Masjidnya nggak ada. Ya, karena udah ada hiasan, udah ada panggung, sudah ada apa eh, apa namanya? Ya, hiasan-hiasan, kembang dan macam-macamnya. Masjid itu dibangun oleh kita, Pak al Mahfuz Umri Hafidhullah bersama saya ikut membangun masjid itu dari mulai kajian dari rumah ke rumah kemudian mereka mengatakan Ustaz kita ada tanah fasum tapi kita akan bangun bangun masjid Insya Allah dananya dari kita kita kita siap Ustaz tidak ada satu pun kita ngambil dari yang lain murni dari kita ikhwan ikhwan khair Insya Allah izin terlebih dahulu semua izinnya sudah semua izinnya sudah selesai ya tapi itu apa yang terjadi Dua tahun kita dikasih ngisi kajian, tahun ketiga diusirnya. Dua tahun saya hampir 42 hadis Arba'in Nawawi, tersisa dua hadis 41, 42 mau khataman. Ya, udah mau khataman, diusirnya kita. Nggak bisa di situ. Nanti bisa bayangkan. Apa yang terjadi saat ini? Sepi. Nggak ada itu. Jadi diror. Ya, tafriqan bainal mu'minin ya mencerai beraikan kita kaum mukmini kita harus kembali lagi kepada masa yang sebelumnya dari rumah ke rumah lagi kita mulai seperti itu maka kedepannya ikhwatal iman azakumullah azza wajal sebelum membangun masjid yang kita cintai nanti ya maka apa seluruh surat-surat yang menjadi peluang bagi orang untuk menguasai itu dicegah semuanya ya harus tutup rapat-rapat izinnya, tanahnya, apa semuanya sampai izin Kemenkumham semuanya. Ya. Nah, baru di situ tuh kita mau apain aja ayo. Ya kan? Meskipun itu akan tetap tidak sepi dari tantangan da dakwah. Karena tantangan dakwah memang seperti itu. Pertama, mereka masjid yang mereka bangun kita tidak boleh sholat di dalamnya. nggak apa-apa deh kita mengatakan itu masjid-masjid dia memang. Yang kedua, masjid yang kita bangun di tanah Fasum itu dikuasai oleh mereka. Ya kan? Ada lagi yang ketiga, Pak. Masjid yang dibangun oleh kita, tanahnya milik kita, bangunannya milik kita, akan tetapi dekat masjid itu ada masjid yang lebih besar, masjidnya mereka. Itu pasti kita masjid itu dituntut untuk ditutup oleh mereka. Minimal apa? Sholat Jumatnya jangan diadakan. Itu yang pertama. Jadi sholat Jumat juga di apa? Distrategikan oleh mereka. Sholat Jumatnya jangan diadakan karena sudah ada masjid. Terus seperti itu, tidak ada bosan-bosannya. Kenapa? Karena mereka itu rapat setiap pekannya. Evaluasi setiap pekannya. Sudah sampai mana perjalanan katanya dakwah sunnah itu. Jangan sampai melebar, jangan sampai ini, jangan sampai ini. Maka dievaluasi itu. Dan saya dalam kategori tidak untuk apa? Menyulut Permusuhan tidak. Kita mencintai mereka karena Allah membenci mereka karena karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai mereka, mereka adalah muslim. Mukminun billah, tapi kita membenci atas perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Itu pun karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kemudian apabila masjid di dalamnya tidak ada ilmu yang diajarkan? Ya tidak ada ilmu yang diajarkan, maka masjid itu tidak akan ada manfaatnya. Padahal kita tahu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara yang pertama yang akan menghasilkan pahala meskipun kita sudah mati itu adalah ilmu. Kita menuntutnya, di situ ada yang mengajarkan dan kita mendakwahkan kepada keluarga dan juga kepada orang kepada orang lain. Ini amalan yang yang pertama. Yang kedua <clears throat> Wa waladan salihan Yang kedua itu adalah anak yang soleh yang ia tinggalkan. Anak yang soleh yang ditinggalkan oleh kita. Maka bapak dan ibu sekalian bersemangatlah untuk mensolehkan anak-anak kita. Ya, dengan memberikan pendidikan yang baik kepada mereka, mengajak mereka ke taklim-taklim, ya, mengajak kepada sunnah, saya sudah berulang kali saya sampaikan 4 sampai 5 tahun 400 sampai 500 atau 4.500 saya katakan sampai 5.000 orang Syiah yang sekarang sedang belajar di Kum dan mereka akan pulang ke sini. 4.500 sampai 5.000 orang S2 dan S3. Ya. Itu tantangan kita dalam masa kedepannya anak-anak kita akan berhadapan dengan mereka. Yang kedua Pak, tantangan kita ini adalah dengan dakwah yang menyesatkan ISIS. Itu juga adalah tantangan yang berat. Mengatasnamakan khilafah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru dengan tangan-tangan yang kotor. Membunuh banyak orang-orang ahlu sunnah, merampas dan merampok serta yang lain-lain. Dan ini yang banyak di dilakukan oleh mereka dan ini ada di hadapan kita. Maka ikhwatal iman, kalau kita tidak segera memberikan bimbingan kepada anak-anak kita, maka ini akan menjadi musibah bagi kita ke depannya. Anak kita tidak akan mampu ya meladeni mereka. Kalah pasrah iya, akhirnya apa? Tergusur sampai habis. Maka jadikanlah anak-anak kita bersemangat untuk apa? Menjadikan mereka anak-anak yang soleh dan soleha. Mengajarkan mereka agama dengan sebaik-baiknya. Mengenalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mendidik akidah mereka, ketauhidan mereka dengan benar. Dan itu hanya ada pada kajian Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. <clears throat> Kemudian amalan yang ketiga <clears throat> wa mushafan warasahu yaitu mewariskan mushaf Al-Qur'anul Karim. Saya sering mengatakan isi Pak dari masjid-masjid yang ada, masjid-masjid yang sunnah gerakan wakaf Al-Qur'an dibagikan. Antum setiap bulan punya niat dari gajinya satu musaf tulis wakaf taruh di masjid, tulis wakaf taruh di masjid terus setiap bulan seperti itu. Itu tidak berat, 50 ribu cuman 5 mangkok baso. Tapi kalau baso habis pada hari itu dan dibuang juga pada hari itu. Tapi kalau mushaf tetap dia mengalir. Setiap bacaan orang membaca mushaf yang kita wakafkan, kita langsung dapat kucuran pahalanya. Apabila kitanya sudah meninggal mushaf itu tetap dibaca, maka juga pahalanya mengalir kepada kepada kita. Tidakkah kita mau mengisi lembaran-lembaran catatan amal itu dengan pahala yang banyak dari amalan-amalan yang kita lakukan semasa kita hidup di dunia? Maka mushafan warasahu. Mushaf yang kita wariskan, Pak. Saya sudah mengingatkan kembali ganti aksesoris ruang tamu kita dengan kitab-kitab dan juga dengan mushaf-mushaf. Ya, Ganti aksesorisnya. Bahwa lemari kaca bapak dan ibu itu harganya jutaan pak, mahal. Kalau hanya sekedar isi piring satu, gelas satu, garpu sendok satu di situ, sayang. Lebih baik diisi buku-bukunya para asati kita nih. Ya, yang pertama Ustadz Fulan, ini Ustadz Fulan, semua mualafatnya. Ya, yang ini buku terjemahan bahasa Indonesia, yang ini buku syar'inya. Ustaz, saya belum bisa bahasa Arab, nggak apa-apa, beli saja. Bukankah kita punya harapan anak kita jadi anak yang soleh? Dia bisa bahasa Arab, nantinya bisa membacanya. Kenapa kita misalkan tidak mewariskan kitab-kitab kepada kepada mereka? Ya, ini mushafan warasahu. Ya, maka nanti kalau kita bangun masjid, masjid itu harus penuh mushafnya, banyak. Bahkan Pak, saya jamin kalau misalkan umroh dengan kita, oh saya nggak lagi itu ya. Bukan lagi promosi travel. Saya tidak punya travel. Travel siapa aja boleh minta bimbingan ke saya boleh. Ya, tapi saya bisa memberikan setiap pulang Bapak bawa satu karton. Satu karton mushaf. Boleh Bapak bawa. Tidak perlu beli. Ya, tidak perlu beli. Begitulah ya para ulama orang-orang Arab Saudi ya itu banyak yang mereka mewakafkan mushaf satu karton satu orang isi 20 mushaf plus satu musaf besar untuk orang dewasanya. Seakan-akan mereka mengatakan satu untuk bapak kamu yang sudah tua, dua puluhnya untuk keluarga semuanya. Itu satu mus satu karton tuh silakan dibawa. Kalau ada sepuluh orang ya sepuluh karton. Asal kuat membawanya saja pokoknya. Ya. Dan itu gratis, tidak perlu beli. Ya, subhanallah. Beda dengan di kita, Pak. Ya, musafnya di biayai pemerintah tapi musafnya belum sampai uangnya udah habis. Ya, naudzubillah ini Indonesia ini Masya Allah perlu ada pembinaan sunnah kepada mereka. Tapi amalan yang keberapa? Yang keempat. <clears throat> Amalan yang keempat ini alhamdulillah antum sudah jalan semua. Saya katakan ya satu paku yang antum wakafkan untuk membangun masjid ada pahalanya. Karena yang keempat ini wa masjidan banahu, masjid yang dibangun. Siapa saja yang ikut serta membangun masjid, Allah Subhanahu wa taala akan alirkan pahala dia itu meskipun kitanya sudah meninggal. Padahal apa? Masjidnya terbangun, kita duduk di masjid itu nyaman, adem, bisa dapat ilmu. Ini perkara dunia kita sudah mendapatkan. Ketika kita sudah meninggal, kita pun tetap dapat apa? Kucuran pahala investasi yang luar biasa. Ya, maka saya katakan yang sudah mulai punya niat, saya ingin ya kipas angin nanti semuanya untuk masjid dari saya. Itu boleh, sampaikan aja kepada panitia kayak gitu. Saya ingin semua kloset yang ada itu dari saya, boleh. Tidak selalu dalam bentuk uang insyaallah ya. Tidak selalu dalam bentuk uang. Saya tekelnya atau marmernya atau granitnya boleh, saya baca ringannya, saya ini. Selesai itu, cepat bangun masjid. Dan bapak dan ibu sekalian, ketika kita bangun masjid, bukan untuk ketua DKM, bukan untuk panitia kajian, bukan. Ketika kita bangun masjid, itu untuk kita sendiri. Bukan untuk orang lain. Bukan untuk orang lain. Kita sedang membangun rumah kita sendiri di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Man bana lillahi masjidan ibtigha'a wajhillah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid dalam rangka mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bangunkan surga, bangunkan satu rumah di dalam surga. Rumahnya sebesar yang kita sumbangkan. Kok gitu Ustaz? Ya iya dong. Al jazau min jinsil amal. Jadi di surga nanti juga ada rumah-rumah. Ya, tipe-tipenya. Ada yang tipe segini karena waktu dulu di dunia saya bangun masjidnya atapnya saja. Saya ininya saja, saya ininya saja, tapi tetap dibangunkan rumah. Bukan atap nanti atapnya doang dikasih, bukan. Ya saya granit-granitnya saja. Nah, anda nyumbang granit kan dulu di dunia. Ah ini granitnya, silakan pasang sendiri. Ya, bukan itu. Kita lebih yakin apa yang disabdakan oleh roh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membangun masjid, Allah akan bangunkan dia satu rumah baitan, satu satu rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Cuman tentunya besarnya rumah itu masing-masing sangat bergantung dengan amal ki, amal kita. Tapi Allah tidak pernah luput dari setiap amal yang kita yang kita lakukan ikhwatal iman. Dan ini harus segera. Kenapa? Cepat-cepatan Kemarin ada ikhwan datang ke saya, ya ini uh, karena perlu saya sampaikan. <clears throat> karena dia juga menyampaikan kepada saya untuk disampaikan. Dia pernah bertemu dalam salah satu rapat atau dalam salah satu pertemuan dengan ketua DGI Dewan Gereja Indonesia. Dewan Gereja Indonesia. Kata Bapak ini menyampaikan kepada saya, dia mengatakan, Dewan Gereja Indonesia ini punya target Pak. Dari Sabang sampai mana nih sekarang? Merauke masih enggak? Ya, pokoknya dari ujung barat sampai ujung timur. Ya. Dia punya program dengan dana berapa triliun triliun yang sudah disiapkan. Dia katakan sudah berapa triliun yang sudah dia siapkan. Dari mana? Dari jamaahnya mereka. Dari apa? namanya ya bentuk pengajaran-pengajaran mereka dikumpulkan itu. Dan ini yang berbicara adalah ketua Dewan Gereja Indonesia nya Program kami tetap adalah menyumbangkan kasih dan sayang kepada umat Kristiani dengan membangunkan gereja sebanyak-banyaknya di Nusantara ini. Dan kami tidak akan pernah meminta-minta di jalan. Sementara membangun masjid di mana mintanya? Di jalan pakai drum. Ya, pakai pakai drum. Yang kalau hitung dari mulai Cikampek sampai Cirebon saja sudah belasan. Karena saya pernah menghitung. Jadi saya tulis, lewati satu ada drum, tulis satu, dua, sampai empat belas lebih tuh. Sampai ke kampung saya. Di Cirebon. Tapi mereka kan tidak pernah, antum pernah lihat, ada pengumuman di depan gereja ini, kita akan membangun satu atau seribu gereja di Indonesia. Gak pernah. Tapi apa? Mereka langsung. Ya, mereka langsung seperti itu. Kemudian apa? Program setiap bulan sekian puluh, sekian puluh, terus sampai ke pelosok-pelosok pedalamannya. Itu dibangun oleh mereka dengan biaya dari mereka. Maka kita kejar-kejaran Apakah karena iri Ustaz? Tidak. Fastabikul khairat. Kalau kita membangun masjidnya dalam rangka mencari kebaik, kebaikan. Kita membangun satu rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala untuk kita sendiri. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ya ini diperhatikan oleh kita bersama tentang masalah ini. Saya katakan kalau di kampung-kampung sekarang ini banyak masjid. Banyak banyak masjid. Saya juga sering dapat proyek untuk pembangunan masjid, tapi kecil-kecil pak. Ustadz ada tanah wakaf? Ada, saya bilang. Tolong bangunkan masjid berapa? 10 kali 10, 8 kali 10, 12 kali 12. Ketika saya minta, bagaimana kalau 30 kali 30? Wah itu nggak ada dananya. Kemudian saya tanya lagi kepada saya, saya kumpulkan saja tiga orang bangun masjid tapi uangnya dikumpulin jadi satu. Ya, ada aja alasannya, namanya syekh ya kan? Yang nyumbangnya pengen rumahnya sendiri tidak digotong-gotong. Maka mereka itu banyak membangun masjid kecil-kecil. Ah, tapi akhirnya apa di kampung-kampung? Kita perlu masjid yang besar. Ya, kita perlu masjid yang yang besar. Di kota-kota antum bisa lihat kalau sholat Jumat kita, Pak, di masjid-masjid itu itu full penuh sampai halaman sampai sebagian jalan itu dipakai untuk sholat Jumat. Apalagi pada saat kajian. Wah ini luar biasa. Nah ini dari sinilah kita punya keinginan secara bersama. Di Jakarta nanti kita juga punya program Pak. Kita di Jakarta ini lagi punya program dengan para asatid yang lain membangun masjid sebesar-besarnya masjid. Yang bisa menampung para jamaah dan bisa ya menghindarkan beberapa keadaan. Kalau kajian itu tidak perlu nyewa jadinya. Lalu kajiannya nanti apa? Dijadwalkan oleh kita. Hari ini Ustadz Fulan, besok Ustadz Fulan, besok. Dan gak boleh ada yang ngusir. Karena itu sudah tanah dan masjid kita sendiri. Di Tangerang saya kira harus ada. Di BSD harus ada. Ya, saya lagi dibangun di masjid di eh, apa namanya di Bekasi, daerah Cikarang untuk kajian-kajian alusuna di Cikarang. Ya, saya lagi bangun 30 kali 30. Ya, lagi bangun 30 kali 30. Ini baru selesai dua bulan lagi, selesai insya Allah di pesantren Hidayatun Najah, itu juga kita dengan mursinin yang satu, itu 30 kali 30 dua lantai. Dua bulan lagi mau selesai. Kita terus, tidak boleh berhenti di mana saja. Kita mensupport setiap masjid-masjid Allah dibangun dimanapun untuk mengenalkan sunnah, untuk mengenalkan Al-Quran dan sunnah kepada umat. Karena tantangan kita ke depan itu jauh lebih besar daripada tantangan kita pada saat saat ini. Ini yang harus saya ingatkan kepada kita sekalian. Berlomba-lomba untuk membangun masjid ya dengan apa? Niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala karena kita ingin dibangunkan satu rumah di dalam surga Allah Azza wa Jal. Pak, Ibu kita tidak tahu masuk surga ini dari pintu mana. Ya, kita ini belum tentu masuk surga dari pintu solat kita, dari pintu puasa kita, bisa jadi dari pintu satu sak semen yang kita letakkan untuk pembangunan masjid. Itu bisa jadi, kenapa tidak? Banyak orang-orang dijelaskan dalam hadis Rasul masuk surga hanya karena apa? Hanya karena hal yang sepele. Bukan karena amalnya yang banyak. Bahkan seseorang dikatakan dia ahli ibadah, sholatnya banyak, puasanya banyak. Ketika dikatakan di akhir hidupnya dia menyiksa hewan, maka dikatakan kemana dia larinya? meninggalnya dia masuk ke dalam dalam neraka Allah Azza wa Jalla wal billah. Tapi betapa banyak orang yang barangkali kebaikannya ya terbatas akan tapi ada amalan-amalan yang ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala dari situlah kemudian apa menjadi pintu kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini amalan yang keempat. Amalan yang kelima, <clears throat> au baitan li ibnis sabili banahu atau membangun satu rumah untuk Ibnu Sabil. Nanti Pak, saya pesankan di masjid ini yang akan dibangun, bangun juga satu satu rumah kecil atau rumah yang cukup untuk siapa? Untuk Ibnu Sabil. Jadi jangan sampai kalau ada ustadz mau ngisi kajian suruh nginepnya di hotel, jangan. Itu uang lagi itu nanti, ya kan? Karena di hotel nanti atas nama nanti nggak sholat di masjid, kalau nginepnya di satu rumah Ibnu Sabil di samping masjid kan pasti sholatnya di di masjid sebelum mengisi kajian bisa kuliah subuh ngisi juga. Manfaatnya insya Allah banyak. Ya manfaatnya bah, banyak. Bangun juga satu rumah kecil untuk Ibnu Sabilnya. Kalau ada tamu dari mana-mana udah saat antum dari mana? Dari Pekanbaru. Oh nginep di sini saat kajiannya di mana? Di sini di sini. Ah nginepnya di samping rumah di masjid kita. Ya. Dan itu insya Allah pahalanya besar terus akan mengalir. Ya. Meskipun kita sudah sudah wafat. Ya, au baitan li ibni sabili banahu. Au naharan ajrahu. Ya, yang ke berapa? 6. Au naharan ajrahu yaitu sungai yang insyaallah sungai itu bisa mengalirkan ya pahalanya kepada kita, sungai itu jadi lancar, ya solokan diberesin gitu ya. Jangan sampai solokan yang lebar justru dipersempit. Jadi dapur kita ke belakang. Karena ada saya sebagian yang lain lihat di perumahan-perumahan itu ada yang nyari yang belakangnya itu solokan. Lalu dia bikin jambannya di atas afan di atas oh, solokan tersebut. Dan itu adalah bukan tanahnya dia. Kita katakan itu bukan tanah, bukan tanah dia. Kalau misalkan solokan tadinya 2 meter, ya kemudian apa? Pagar kita terus mendesak ke belakang ke belakang, akhirnya solokan itu jadi satu satu meter. Ketika ada sampah numpuk di situ, apa yang terjadi? Banjir, mampet dan yang lain-lainnya, penyakit dan macam-macamnya. Ya kan? Maka ini harus perhatikan. Kalau kita bangun rumah konsentrasi Pak dengan apa yang tanah kita miliki, Jangan ngambil tanah jalan, jangan ngambil tanah solokan. Bahkan sunnahnya adalah solokan sungai kecil itu dialirkan sampai dia mengalir. Dan siapa saja yang mengalirkan sungai-sungai itu, Allah akan berikan pahala yang banyak. Justru jangan ditutup. Ya, solokan itu jangan di, jangan ditutup. Alirkan dia. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yaitu sedekah yang dia keluarkan dari hartanya semasa dia sehat dan semasa dia lagi apa namanya lagi masih hidup ya jadi ini harus diperhatikan oleh kita sedekah itu jangan sampai ketika kita lagi terpaksa lagi dalam keadaan pembaringan lagi sakit parah baru sedekah ya meskipun itu tidak terlarang tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sodakoh yang paling baik itu wa anta ya sahihun sahihun. Sodakoh yang paling baik itu adalah apa? Orang yang mensodakohkan hartanya dia dalam keadaan apa? Sahih. Dalam keadaan bakhil. Sahih dalam keadaan apa? Sehat. Ya. Kalau orang lagi banyak hartanya sodakoh itu biasa pak. Tapi bagaimana sodako dalam keadaan dia sedang terjepit, dia tetap bersodako. Ini namanya bersodako, wa anta sahih. Anta sodako wa anta sahih. Sa, ya, sin, ha, ya, ha, sahih. Dan juga anta sahih pakai sad. Sahih bakhil, sahih dia sehat atau benar. Ya, Kata Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, semua amalan-amalan itu yalhaquhu min ba'di mautihi akan mengiringinya dia setelah wafatnya. Inilah amalan-amalan yang akan menjadi penghibur bagi kita ketika kita berada di alam di alam kubur. Ya. Ikhwatal iman azakumullahu azza wajal. Baru satu ayat dua hadis, eh satu hadis kita bahas nih. Sudah pukul berapa? Saya ingin cerita Pak, Ibu di sini saya ingin cerita dan ini semoga menjadi inspirasi bagi kita ya. Ya bahwa sebenarnya manusia itu tapi Ibu kalau saya cerita ini tolong jangan marah. Ya, saya khusus ke ibu jangan jangan marah. Karena saya cerita berkenaan ada hal yang sering menjadi perihal yang sensitif di mata ibu-ibu. Saya tidak bisa kalau ibu marah itu saya nggak bisa itu. Ya, namanya aja ibu, ya kan? Kalau bapak marah udah biasa. Kalau ibu marah enggak, karena doa ibu mustajab. Ibu saya mau cerita dikisahkan oleh seorang syekh yang sampai kepada kita ada seorang raja istrinya empat. Kan seorang raja bu. Bukan suami ibu. Ya seorang raja istrinya empat. Kepada istrinya yang keempat, suaminya ini begitu mencintainya seperti tergila-gila kepada is, kepada istrinya yang keempat ini. Biasanya istri yang keempat itu memang itu pilihan yang terakhir maka raja itu begitu mencintainya, dia tergila-gila cintanya kepada dia. Apa yang diminta diberikan. Apa yang dia tuntut dia kasihkan. Ingin rumah, ingin kendaraan, ingin apa saja di, diberikan. Sementara kepada istrinya yang ketiga, raja ini tentunya tetap mencintai dia. Akan tetapi ada peluang istrinya ini sering meninggalkan. Karena merasa ada istri yang lain yang bisa ya melayani kebutuhan dia sehari-harinya maka sementara istri yang keduanya ini dia ingin belanja, saya mau shopping, mau ini, mau ini gitu ya, sering meninggalkan. Tapi tetap si raja ini mencintai dia. Kepada istrinya yang kedua, si raja eh, si istri ini luar biasa pengabdiannya kepada suaminya, kepada raja ini. Setiap ada masalah yang dialami oleh suaminya, menghadap kepada istri yang kedua selesai urusannya. Istri ini tangguh, bisa membawa beberapa apa? dia bisa membawa beberapa masalah-masalah yang ada di kerajaannya. Ini luar biasa. Sementara kepada istrinya yang pertama, Pak, biasa namanya istri yang pertama. Ya kan? Sering dilalaikan. Ya, mungkin sudah tua. Ya, sering dilalaikan. Nafkahnya pun asal-asalan, tidak terlalu di, diperhatikan. Nah, suatu ketika Bapak dan Ibu sekalian, si raja ini sakit parah dan dia diambang kematian. Maka dia mengatakan kepada istrinya, panggil istri saya yang keempat. Datang dia yang keempat. Raja mengatakan, kamu tahu bahwa saya ini sekarang dalam keadaan sakit yang parah. Saya tidak tahu kematian ini sepertinya lebih dekat dari dari waktu yang diperkirakan. Saya di dunia ini punya empat istri. Tidak mungkin saya masuk ke kuburan seorang diri. Saya ingin mengajak kamu istri yang keempat yang saya cintai untuk menemani saya di dalam kuburan. Mendengar itu istrinya kaget. Apa langsung dia mengatakan, mustahil saya menemani kamu di dalam kuburan. mustahil. Sambil meninggalkan dan marah istrinya yang keempat ini. Panggil lagi istrinya yang ketiga. Kata istrinya yang ketiga eh, apa disampaikan, disampaikan kamu tahu saya juga mencintai kamu. Saya ingin dalam keadaan sakit kamu dampingi saya. Bahkan saya berharap kamu mendampingi saya ketika saya sudah di dalam kubur pun tolong dampingi saya di dalam di dalam kuburnya maka kata istri yang ketiganya dia mengatakan ya duhai suamiku dunia ini begitu indah dan manis tentunya saya masih muda saya juga pengen hidup ini lebih lebih lama menikmati dunia ini dan sepeninggalmu kata istrinya ini sepeninggalmu demi Allah saya setelah ini akan menikah lagi istri yang ketiga dia terang-terangan, seakan-akan dia minta izin. Kalau kamu meninggal, saya akan ya menikah lagi. Kalau kamu meninggal hari ini, saya tidak lama setelah itu masa idah selesai, saya akan menikah lagi. Saya ingin menikmati dunia ini. Kemudian yang ketiga, dipanggillah istri yang ke yang kedua. Istri yang kedua, dia katakan oleh si raja ini oleh suaminya, kamu tahu, saya juga mencintai kamu dan kamu selalu mensupport saya apa yang saya lakukan. Tidak ada masalah yang saya diskusikan dengan kamu kecuali masalah ini selesai. Saya ingin berada di dalam kubur bersama kamu karena kamu pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Apa kata istri yang keduanya? Saya ingin berkhidmah ya mengabdikan diri kepada seorang suami sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulullah SAW sampaikan yang paling maksimal dan optimal yang bisa saya akan lakukan terhadap pengabdian saya sebagai seorang istri kepada kamu adalah apa? Mengantarkan kamu sampai ke kuburan. Lalu setelah itu saya pun akan balik lagi ke rumah ini, melanjutkan kehidupan. Tambah sedih dia suami apa? Raksi raja ini atau suaminya ini. Dia tambah sedih karena istrinya yang selama ini mereka cintai tidak ada satu pun yang mau mendampinginya. Tersisa siapa? Istri yang pertama. Istri yang pertama tidak dipanggil. Karena dia merasa ah, percuma. Sudah tua, udah ini, udah apa gitu kan. Tiba-tiba apa? Istri yang pertama dari dalam kamarnya yang dia dalam keadaan lemah, dalam keadaan kurus, dalam keadaan sakit, dia berteriak, dua suamiku, sayalah yang akan mendampingi kamu di dalam di dalam kubur." sekarang ini saya dalam keadaan sakit seperti ini. Badan saya sudah lemah. Ya, pikiran saya juga sudah lemah. Saya sudah memberikan anak-anak kepada kamu. Ya. Dan saya dalam keadaan seperti ini tidak ada harapan lagi kecuali saya ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya akan menemani kamu kemanapun kamu pergi. Terkejut suaminya. Ya, karena yang lainnya yang tentunya suami secara manusianya dia lebih mencintainya tapi tiga-tiganya menolak tapi justru yang menyambut adalah istri yang yang pertama kemudian kata saya bercerita kepada kita apa yang kita ambil dari ibrah dan pelajaran ini ikhwatal iman beliau mengatakan <clears throat> setiap kita laki dan perempuan sebenarnya punya empat pasangan ya baik laki-laki maupun perempuan sebenarnya kita ini punya berapa empat pasang yang pertama adalah fisik jasad, badan kita. Ya, setiap kita laki dan perempuan punya badan, punya fisik jasad. Yang terkadang perhatian kita kepada jasad ini luar biasa besarnya. Kepala ada ketombe sedikit, kiranya ada kutu langsung digaruk. Dilihat ada ketombe langsung beli sampo. Mata kelilipan dikit langsung diberikan insto. Ya. Kemudian hidung dia sumbat dikit, dia beli apa? Ya, obatnya. Sariawan dia belikan obatnya. Leher agak sesak di situ dia minum dengan segera. Semua anggota badan diperhatikan oleh kita. Bahkan setiap manusia terkadang kita lebih menitik beratkan memperhatikan kepada pasangan kita yang pertama yaitu jasad, badan, bahkan sampai ada orang memperhatikan siang, pagi, siang, sore, malam, olahraga, fitness dan yang lain-lainnya. Menghabiskan beberapa makanan-makanan bergizi. Padahal kita tahu ketika roh ini tercabut, jasad itu tergujur, sudah tidak ada manfaat apa-apa di situ. Bahkan ketika dimandikan dia juga terdiam. Kita bolak-balikan badan dia, diusap, di apa, dibasuh. Tidak ada dia pemberontakan pada dirinya. Ada air yang kita guyurkan netes ke matanya, tidak disekaknya oleh dia. Karena dia sudah mati. Jasadnya dia sudah tidak tidak berfungsi. Ya. Tapi disitulah perhatian manusia itu, kita yang hidup terhadap jasad ini, terkadang berlebihan. Dia lupa bagaimana pikiran kita, untuk terus memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa fisik kita untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahi kita kita tundukkan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pun terkadang tahu meskipun orang mengatakan bahwa salat tujuannya bukan olahraga, tapi orang yang melakukan salat maka paling tidak ada pengaruh secara fisik untuk kesehatan dan kebaikan bagi tubuh kita. Bukankah katanya Pak, dalam penelitian yang terakhir berwuduk saja Kenapa berwudu itu dimulai dari membasuh tangan, menyela-nyelanya? Dijelaskan dalam sebuah penelitian bahwa air wudu yang kita pakai ketika saat kita berwudu menyela-nyela tangan kita itu bisa menghindarkan diri kita dari kanker getah bening. Yang itu bermula dari ruas-ruas jari jemari kita. Allah taala alam. Ini penemuan. Tapi bagaimana ketika orang itu ruku? Bagaimana ketika orang itu i'tidal? Bagaimana ketika orang sujud? Itu semuanya juga bagi fisik kita memberikan kebaikan. Akan tetapi betapa banyak manusia yang malas dalam masalah dalam masalah ibadah ini. Tapi dia lebih hebat kalau main futsal bisa dua jam. Pulang kerja katanya capek kalau suruh ngaji, tapi kalau main futsal sampai jam 10 malam. Ya, dan itu saya kira nyata, ya kan? Pulang kerja bukan untuk ketemu istri, untuk anak, tanyanya apa pertama? Mana sepatu Ya kan mana sepatu kaosnya disiapkan, langsung dia keluar lagi. Ya, futsal dia main. Anak-anaknya dari pagi sampai sore dia tinggalkan. Mana tanggung jawab kita sebagai suami? Ya kan? Sering seperti itu. Terkadang juga kita lihat ibu. Ya, sekarang bagian ibunya. Ya. Tidak ada perumahan-perumahan yang sekarang itu ada kecuali hari Ahad itu muncul banyak ibu-ibu yang senam ditonton laki-laki ya dan kalau saya tidak perlu nanya apa agamanya karena sebagian mereka pakai kerudung ya betul nggak itu nyata saya pak kalau hari ahad pagi makanya saya tidak bisa kalau ada minta saat ahad pagi bisa nggak kuliah subuh nggak bisa waktunya udah penuh ahad subuh itu saya berangkat jam 3 pagi mulai dari perumahan yang paling ujung dari Kerawang sana. Ada yang dari sini sampai ke misalkan apa? Dari mulai Duku Bima, dari mulai Duku Jamrut, dari mulai itu udah ada semua tuh. Sehingga saya tahu ketika berangkat jam 3 itu nyampe di situ menjelang subuh itu masih sepi, nggak ada. Tapi jam 7 lewat situ lagi, masya Allah, mobil ditarik ke sana, ditarik ke sini. Karena apa? Banyak ibu-ibu yang lagi pada senam. Lebih memperhatikan hal-hal yang fisik seperti itu. Ya kan? Tapi puasa Senin kamisnya jarang. Yang itu padahal itu adalah juga untuk kesehatan kita. Dan itu adalah kebaikan bagi bagi kita. Ini yang pertama pasangan kita. Manusia lebih menitik beratkan kepada pasangan kita yang pertama yaitu jasad, itu fisik padahal kita tahu ketika roh dicabut Mata kita pun terbelalak ke atas. Ketika dipejam, dia tidak bisa memejamkan sendiri kecuali kita pejamkan. Tagmidul ain. Padahal itu mata. Ya, itu tidak tidak bisa. Tapi itulah manusia banyak berlomba-lomba memperhatikan dari sisi fisik. Yang kedua, pasangan kita yang selalu terkadang kita bawa kemana-mana. Di dalam dompet ada, di dalam saku ada. Itu adalah apa? Harta dan kekayaan kita. Uang nggak perlu, yang penting ATM isinya banyak. Ya, itu apa saja. Mau transaksi rumah berapa miliar, tinggal keluarkan ATM selesai. Rumahnya ada. Ya, itulah yang sering kita perhatikan. Mobil baru langsung dilap-lapin terus setiap hari. Bahkan ada yang tidur di dalam mobil karena takut ya hilang. Subhanallah saya ucapkan jazakumullah khairah untuk yang mau masjid sampai Grand Livina di dijual. Subhanallah. Semoga Allah bangunkan baginya surga apa satu rumah yang besar di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini harta pasangan kita kemana-mana sering kita bawa. Bahkan sekarang orang ini gila terhadap apa batu. Ya. Orang sudah banyak kembali ke zaman batu. Saya ngisi apa ngisi uh, daurah di apa di Jambi beberapa waktu yang lalu itu sepanjang jalan semuanya itu batu semua. Ya Allah, ini orang semuanya batu. Ya. Sampai di depan kantor gubernur Jambi, Pak, itu adalah beberapa orang mangkal untuk apa? Membuatin batu itu. Mesin-mesinnya jalan semua. Luar biasa ini, orang tergila-gila. Sampai ada kemarin ada ikhwan bertanya ketika saya ngisi kajian, Ustaz saya penjual batu kata dia gitu. Wah kena juga nih saya, bakalan saya nasihatin juga nih. Itu ya. Ketika ditanya katanya ini batu harganya berapa? Ya, kata dia sekian ratus ribu. Ada isinya enggak katanya gitu. Apa coba yang maksud ada isinya enggak? Dikasih amalan enggak? Ada jinnya enggak? Karena biar apa? Biar bisa menolak bahaya juga bisa apa mengambil man, manfaat. Kita katakan batu kayak apa saja. Padahal batu yang paling mulia itu hajar aswad. Apa kata Umar bin Al-Khattab? Innaka hajarun aswad la tanfa' wa la tadur. Laula ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qabbaltuk. Aku melihat hai hajar aswad, kamu itu cuman batu. Kamu itu cuman batu, tidak memberikan manfaat, tidak juga mampu menolak bahaya. Sekiranya aku tidak pernah melihat Rasulullah mencium kamu, aku tidak akan pernah mencium kamu selama lamanya. Ini sampai ada orang yang terjun ke apa namanya sampai mau ke pantai itu di apa namanya di jurang itu hanya karena apa? Ya malu-maluin batu batu karang yang itu di situ katanya ada batu gioknya. Sampai menaruh nyawa dia seperti itu. Untuk sebuah batu. Kita katakan kepada penanya tadi, kasih tahu ada isinya. Apa isinya? Batu. Ada isinya batu. Enggak maksudnya bisa begini, bisa begini. Enggak ada kayak gitu. Bahkan Pak, kalau misalkan batu itu untuk hiasan, antum bisa dilihat di dalam Sahih Al Imam Al Bukhari penjelasan dalam bab siap masalah pakaian, ya bab tentang masalah cincin. Antum kalau pakai cincin mata cincinnya itu bukan di atas tapi di di bawah. Jadi kalau mau untuk hiasan pakainya begini, biar orang tahu, ya kan? Wah lihat nih saya punya batu giok begini karena sunnahnya dia taruhnya di di bawah bukan di atas. Itu adalah apa? Bagaimana misalkan kita hanya perkara cincin, perkara batu, itu adalah sesuatu yang Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kepada kita. Dan itulah manusia terhadap masalah harta dalam masalah kekayaan itu yang sering di, dipikirkan. Padahal bapak dan ibu sekalian, ketika kita mati, jasad sudah dikubur, tidak ada yang dibawa ke dalam kuburan kecuali apa? Kain kafan saja sudah tiga. Tiga lembar kain kafan. Itu yang ada. Dan itulah harta benda dari dunia yang masuk ke dalam kuburan itu hanya kain kafan. Dan kain kafan pun itu ada aturannya. Pertama hanya tiga lembar. Yang kedua memang ada yang ada bergaris-garis. Kalaupun mau pakai kain ihram ya boleh-boleh saja. Tapi sama Alhamdulillah sayyiban sayyiban barakan fik. Itu yang kedua, Pak. Kita tidak boleh melalaikan dalam masalah ini bahwa harta pasangan kita dari harta benda yang kita miliki itu tidak akan terbawa sampai kematian kita. Seperti tadi istri yang ketiga dia bisa setelah kamu meninggal, saya akan menikah lagi. Begitu juga harta kamu meninggal dibawa oleh orang oleh orang lain. Meskipun dibawa oleh istri kita, istri kita nikah lagi sama orang lain, dibawa juga sama orang lain. Ya kan? Itu hakikatnya. Sekarang yang ketiga pasangan kita. Yang itu dianggap sebagaimana istri yang kedua yang selalu mensupport, selalu apa? membina, selalu menyelesaikan masalah-masalah dalam rumah tangganya. Itu adalah keluarga dan sahabat-sahabat kita. Kita punya keluarga, kita punya sahabat yang apabila kita meninggal, maka sahabat dan keluarga ini maksimal yang bisa dilakukan oleh mereka adalah apa? Mengantarkan kita sampai ke kuburan, setelah itu mereka apa? kembali ke rumahnya masing-masing. Bahkan terkadang untuk datang yang kedua kalinya belum tentu mau. Ya. Untuk datang yang kedua kalinya belum tentu mau dia ke kuburan. Cukup kita mengantarkan dia sampai ke kuburan. Itulah keluarga dan juga sahabat-sahabat kita. Pasangan kita yang ketiga adalah keluarga dan sahabat-sahabat kita yang tidak mungkin dia masuk ke dalam kuburan kecuali dia pun keluar dari kuburan tersebut setelah meletakkan jasad, dia keluar lagi naik ke atas, tapi kemudian setelah itu pulang. Lalu ibu, bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pasangan yang keempat yang dianggap sebagai istri pertama bagi raja tadi yang dia mengatakan kemanapun aku engkau pergi saya pasti akan selalu mendampingi kamu hatta di dalam kubur saya pun akan berada di dalamnya. Apa itu? Amal soleh. Amal soleh. Tidak ada yang menemani kita di dalam kubur kita kecuali amal perbuatan yang kita lakukan selama kita di dunia. Kalau amal itu soleh, maka teman yang soleh itu yang menemani kita. Kalau amal kita buruk, maka teman yang buruk juga yang akan apa? yang akan menemani kita. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih bahwa apabila jasad telah dikubur maka akan datang teman yang menjelma menjadi makhluk dan itu adalah amal perbuatan kita. Bapak dan Ibu sekalian, coba tanyalah pada diri kita sendiri apabila sekarang amal perbuatan kita kita masih hidup di dunia kemudian ternyata amal itu menjelma menjadi manusia Coba perhatikan amal kita kurus atau amal kita gemuk. Itu yang kita perhatikan. Amal kita kurus atau amal kita gemuk. Kalau ternyata apa? Selama kita di dunia amal kita sedikit. Ya. Hanya kewajiban-kewajiban yang kita tunaikan. Yang sunnah-sunnah jarang kita lakukan. Tilawatil Al-Quran hanya sekedarnya saja tidak pada sampai pentadaburan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Mendidik kepada anak-anak juga hanya sekedarnya saja karena kita selalu mengatakan anak nanti akan dewasa dengan sendirinya. Bapak dan Ibu sekalian, anak adalah tanggung jawab kita. Bagaimana kita mengenalkan Al-Quran dan Sunnah kepada anak kita sejak dini karena itulah warisan yang akan menemani kita kelak pada hari kiamat. Jadi pada dasarnya kita ini punya empat pasangan masing-masing laki dan perempuan punya pasangan masing-masing. Yang pertama kita punya jasad, yang kedua kita punya harta, yang ketiga punya keluarga dan punya sahabat. Tiga-tiganya tidak akan pernah mau menemani kita di dalam kubur, tapi hanya satu amal soleh yang akan menemani kita di dalam di dalam kubur. Ikhwatal iman, a'azakumullah wa azza wajal. Masih lanjut? Ya. Yeah. Kita ingin belajar pula tentang masalah amal soleh ini Bapak dan Ibu sekalian. Afan, yang di belakang kedengaran gak Ibu? Dengaran ya? Ya, saya agak keras sedikit nggak apa-apa meskipun pakai speaker. Saya ingin membacakan beberapa kisah tentang bagaimana apresiasi para sahabat yang alaihim dalam masalah amal soleh, dalam masalah kebaikan-kebaikan yang mereka sadar bahwa itu akan menjadi penghibur mereka di dalam kubur di dalam kubur mereka. Yang pertama ikhwatal iman azakumullah wa azza wajal. Tentu kita tahu tentang siapa sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika masa sulit menjelang perang Tabuk, Bapak dan Ibu sekalian, <clears throat> ketika masa sulit dalam menjelang akan terjadinya perang Tabuk tahun 9 Hijriah. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu wa <clears throat> datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang Umar Ibn Khattab menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu Rasulullah sedang berada di dalam rumahnya. Lalu Umar bin Al-Khattab membawa sekarung perhiasan dan harta mewah miliknya. Lalu kemudian diletakkan di atas atau diletakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Untuk apa harta yang engkau berikan ini?" Umar mengatakan, bukankah kita esok hari sudah akan mempersiapkan diri kita untuk perang tabuk melawan orang-orang kafir? Dan kita tidak memiliki perbekalan yang terlalu banyak. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iya. Nah, kata Umar bin Khattab, harta yang aku bawa ini, semoga ini bisa membantu menyelesaikan permasalahan kita dalam menghadapi persiapan-persiapan dalam perang tabuk. Ketika ditanya, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seberapa besar harta yang kau berikan ini ya Umar bin Khattab Umar mengatakan aku tinggalkan separohnya untuk rumahku dan separohnya aku bawa di sini jadi yang ditinggalkan separoh yang dibawa di hadapan Rasul itu adalah separoh dari dari hartanya lalu kemudian ikhwatal iman ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah membereskan harta yang diberikan oleh Umar bin Al-Khattab maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh mertuanya yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu Abu Bakar berjumpa dengan Umar bin Al-Khattab hendak melakukan apa ya Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, aku ingin memberikan segala sesuatu yang ingin aku berikan sebagai persiapan dalam perang tabuk ini. Maka kemudian Umar bertanya, apa itu yang dibawa? Apa yang ada di rumah aku bawa ke sini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abu Bakar, Ya Abu Bakrin, ma tarokta, mada tarokta li ahlik? Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Abu Bakar mengatakan, seluruh harta benda yang ada di rumahku aku bawa ke sini dan aku tinggalkan keluargaku Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu Umar bin Al-Khattab menyaksikan pemandangan ini. Umar mengatakan, "La usabiku kasyai'an abada, ya Aba Bakrin, sungguh aku tidak akan pernah bisa mengalahkan sedekahmu ya selama-lamanya." Ya. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, eh, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku tidak bisa mengalahkan sedekahmu ya Abu Bakar. Aku berikan hartaku separuh dari hartaku kepada Rasulullah untuk perang Tabuk, tapi aku saksikan sendiri engkau telah memberikan seluruh harta yang engkau miliki untuk perang Tabuk ini dan engkau hanya meninggalkan untuk keluarganya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab sunnahnya. Kemudian ikhwatal iman, azakumullah wa azza Kita juga pernah mendapati bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan sodakohnya di awal-awal masuknya dia ke dalam Islam. Kalau orang baru masuk Islam namanya apa? Mu'allaf. Orang baru masuk Islam namanya muallaf. Muallafnya orang dahulu, Pak, semacam Abu Bakar, itu justru baru masuk Islam langsung bersodakoh 5.000 sampai 6.000 dirham. Yang ditujukan untuk membebaskan para budak-budak dan wanita-wanita tawanan perang. Dibebaskan. Orang mu'alaf sekarang datang, terkadang dia justru minta minta sodakoh. Ini yang harus dihindari. Tidak boleh meminta-minta ya, Kalau punya mualaf atas kesadaran kaum muslimin ya mentakafulkan dia. Tapi jangan sampai meminta. Yakinlah bahwa dengan masuk Islam maka Allah Subhanahu wa taala akan karuniakan keberkahan yang yang luar biasa. Bagaimana kemudian kisah yang kedua tentang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu arda. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentang masalah ini ada hadis yang diriwayatkan dari Sumama bin Hazan Al-Qushairi. Ya hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika qadima al-Madinah, datang ke kota Madinah. Pertama kali Rasulullah datang ke kota Madinah. Sesampainya di kota Madinah Rasulullah bercerita walaisa biha maun yusta'dzabu. Tidak ada sumber air yang bisa kita pakai untuk mandi, makan dan minum. Tidak ada air yang baik ketika Rasulullah baru saja hijrah ke Madinah. Tidak didapati di tempat hijrahnya Rasul itu air yang apa namanya layak untuk minum, makan dan juga untuk mandi dan yang lainnya. Illa kecuali atau dikatakan dalam riwayat lain ghairu bi'ri rumah. Kecuali hanya ada satu sumur yang namanya sumur Raumah. Sumur Raumah ini adalah milik Bani Ghaffar. Yang kalau sekarang ini katanya sumur ini kurang lebih 5 kilo dari Masjid Nabawi ke arah Jalan Sultanah. Jalan Sultanah itu adalah jalan yang kanan kirinya sekarang sudah menjadi e, toko-toko e, yang besar yang itu biasa tempat mangkal-mangkalnya anak-anak muda Saudi. Di situ ada sumur yang namanya sumur Roma. Sumur Roma ini milik Bani Gofar. Kita bisa bayangkan Rasulullah hijrah ke Madinah. Tidak ada air yang bagus di sekitarnya. Kemudian ada air sekitar 5 kilo dari situ. Yang itu diambil dari sumur Rauma. Lalu apa kata Rasulullah kepada Bani Gofar? Rasulullah mengatakan, Maukah engkau aku gantikan atas izin Allah subhanahu wa ta'ala dengan mata air di dalam surga maka aku gantikan sumur raumah ini bagimu dengan satu mata air dari mata air sur surga Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi Pak, manusia tadi ketika dihadapkan kepada balasan akhirat yang masih jauh, dia tetap berpikir untuk apa? Apa yang akan aku dapatkan di di dunia ini. Begitu juga Bani Ghaffar. Maka apa kata Bani Ghafar ya Muhammad ya Rasulullah Aku punya keluarga, aku punya anak istri yang aku tidak per, tidak bisa memberikan nafkah kepada mereka kecuali dari penghasilan yang airnya dari sumur ini dijual kepada orang lain. Ya, dijual ke ke orang lain. Dan dikatakan bahwa satu timba air dari sumur Romah ini itu bisa diganti dengan dua mud gandum. Dari situlah Bani Ghafar menafkahi istri dan anak-anak anaknya. Satu orang nimba air dari sumur Roma, itu kemudian orang harus bayar dua mud. Ya, dalam bentuk gandum. Ya Rasulullah, aku tidak memiliki penghasilan kecuali dari sumur Roma ini. Maka kemudian apa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika mendengar perkataan ini, dialog antara Rasulullah dengan Bani Ghafar, maka Utsman bin Affan mengatakan, "Ya Bani Ghafar, aku beli sumur ini. Dengan uang ini Anda bisa berusaha, bisa menafkahi keluarga dan bisa menafkahi seluruh kebutuhan-kebutuhan keluarga. Aku ingin beli sumur ini ya dengan harga yang engkau yang kita sepakati. Maka kemudian Utsman bin Affan menyepakati harga yang ditawarkan oleh Bani Ghafar satu sumur 35.000 dirham. 35.000 dirham. ini luar biasa, satu sumur 35.000 dirham. Maka kata Utsman bin Affan, ini saya beli sumurnya. Maka sumur itu jadi milik siapa? Utsman bin Affan. Setelah sumur itu milik Utsman bin Affan, Utsman bin Affan datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tadi engkau tawarkan sumur ini kepada Bani Gofar akan engkau gantikan dengan satu mata air di dalam surga. Apakah tawaran itu juga masih berlaku untuk saya?" Lihat antum bisa Apakah sumur itu, tawaran itu masih berlaku untuk saya ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, iya, tawaran itu untuk siapa saja. Maka kata Utsman bin Affan, ya Rasulullah, ini sumur ini telah aku beli dengan harga yang sudah kita sepakati 35 ribu dirham. Sekarang sumur ini sudah menjadi milik aku dan sekarang aku wakafkan sumur ini untuk kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin tidak perlu lagi membayar dengan dua mud gandum, tapi silakan mau ngambil seember dua ember silakan. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara amal penghibur kita di dalam kubur adalah orang yang membuatkan sumur. Ya. Yang dimana orang dari situ mendapatkan air baik untuk minum keperluan hajat hidupnya dia. Dan ini adalah Utsman bin Affan dengan kedermawanannya itu adalah menggali membeli sumur itu kemudian diberikan kepada wakaf kepada kaum muslimin. Maka saya katakan tadi ketika kita membangun masjid siapa yang mau membiayai penggalian sumurnya Allah berikan pahala. Siapa yang mau memberikan super sibelnya silakan Allah akan berikan pahala. Kalau jet pumpnya ya silakan. Kalau menyumbangkan pipanya juga silahkan. Dia selesai satu persatu. Dan itu pahalanya sebagaimana pahala yang disampaikan oleh Rasulullah. Orang yang memberikan minum dengan sumur yang tadi dibuatkan. Allah akan berikan satu mata air baginya di dalam di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Masih sekitar Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu tentang kisah beliau membebaskan tanah masjid yang ada di sekitar Masjid Nabawi Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka bahwa semakin tahun maka apa akan banyak sekali jamaah-jamaah yang sholat di sini. Maka kedepannya masjid ini tidak akan mampu menampung jamaah kaum kaum muslimin. Siapa yang ingin mewakafkan tanah ke Masjid Nabawi ini, maka tidak ada yang mengacungkan tangan terlebih dahulu kecuali Utsman bin Affan. Maka Utsman bin Affan membebaskan sekitar berapa ribu tanah atau berapa hektar yang ada di dalam area Masjid Nabawi dan itulah yang menjadi wakaf Utsman bin Affan hingga saat saat ini. Ikhwatal iman, azakumullah azza wajal. Ini tentunya adalah peran-peran para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Bahkan kalau tadi saya katakan itu cerita orang-orang yang punya uang. Saya ingin cerita kepada antum seorang sahabat yang tidak punya uang kecuali empat dinar. Kecuali empat 4 dinar saja. Kalau satu dinar 500 ribu, berarti cuman ada uang dua juta. Yaitu sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar ibnu khattab Suatu ketika Abdullah ibnu Umar dalam keadaan sakit. Lalu kemudian apa? Diobatin, diobatin dan sudah mulai siuman sudah mulai sembuh, sudah mulai pulih, akan tetapi fisiknya masih lemah. Abdullah ibnu Omar meminta kepada ya pembantunya, saya ingin makan ikan, saya ingin makan lauknya ikan. Maka kemudian dikasihlah uang itu. Cari ke pasar. Setelah dicari-cari tidak didapati ikan itu kecuali satu ikan satu ekor ikan. Lalu dimasak oleh pembantunya, setelah itu disuguhkan di hadapan Ibnu Umar. Ketika sudah disuguhkan kepada Abdullah Ibnu Umar, dan Abdullah Ibnu Umar baru saja mau makan, dan itu makanan yang sangat disukai pada saat itu dia, yang sangat diingini, maka kemudian apa? Tiba-tiba rumahnya diketuk pintu dari luar, setelah dibuka ternyata pengemis Seorang pengemis datang dan mengatakan, saya lapar dan saya butuh makanan. Maka apa? Abdullah ibn Umar memanggil pembantunya, ambilkan satu kain ataupun satu wadah, lalu dibungkus ikan tersebut, diberikan e, apa namanya roti yang keras itu, berikan kepada pengemis tersebut. Setelah dibuka oleh pembantunya, ini ikan. Saya mencari susah-susah ikan ini keliling dari pasar satu, kecuali dapat satu. Dan saya ingin membahagiakan majikan saya Abdullah ibnu Umar dengan satu ekor ikan ini. Kalau saya berikan kepada dia, maka apa? Ini keenakan bagi pengemisnya. Maka apa? Atas inisiatif pembantunya dia ambil di kantongnya itu ada satu dirham. Lalu dia berpikir satu dirham ini lebih berharga daripada satu ikan yang harus diberikan kepada dia. Maka apa? ikannya ditaruh di dapur lebih dahulu, kemudian satu dirham dikasih kepada pengemis tadi. Setelah itu masuk lagi pembantunya, menyediakan ikan lagi taruh di tempatnya, disuguhkan lagi kepada Abdullah ibnu Umar. Apa yang terjadi? Abdullah ibnu Umar marah sekali kepada pembantu ini dan mengatakan, engkau telah menggantinya terhadap sesuatu yang aku tidak sukai karena ada harapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membutuhkan yang mengatakan siapa yang mengabulkan hajat saudaranya yang sangat membutuhkan maka akan dilepaskan dari satu azab dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Pengemis itu bukan butuh uang. Pengemis itu butuhnya apa? Butuhnya makanan. Maka Ketika aku berikan makanan itu dengan harapan aku terbebaskan dari satu azab di dalam di dalam neraka. Allahu akbar. Ini adalah kisah Abdullah ibnu Umar yang pada saat itu tidak memiliki banyak harta tapi hanya sedikit yaitu hanya seekor ikan yang itu ingin diberikan kepada kepada uh, apa pengemis yang datang ke kepadanya. Ikhwatul iman azakumullah azza wajal. Inilah beberapa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Ya semoga apa yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk saya dan juga untuk antum sekalian. Dan tentunya kita berbuat, beramal, bersodako, berinfak. Ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang jelas harus di atas dasar ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Silakan kita membangun rumah kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Aku lupa lihat wa astaghfirullah li wa dan barangkali ada yang mau soal dan jawab silakan. Taib. Ada satu pertanyaan, apakah sama pahalanya sodakoh untuk masjid yang sunnah dengan masjid yang sering dipakai untuk acara-acara bid'ah? Saya katakan pahala dalam sodakoh itu terkadang mengikuti amalan-amalan yang lainnya. Ya, sekali lagi saya katakan sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al jaza'u min jinsil amal bahwasanya balasan Allah itu tergantung dari amal kita. Tentunya orang yang mensodakohkan hartanya untuk membangun masjid yang sunnah yang di dalamnya ada kebaikan-kebaikan di dalamnya ditegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala di dalamnya ada amalan-amalan yang disunnahkan oleh Rasulullah di dalamnya ada tolabul ilmi di dalamnya ada saling tausiah, di dalamnya ada tilawatil Quran, di dalamnya ada ya saling memberikan ilmu ya tadarasunal Quran dan yang lain-lainnya. Maka pahala membangun masjidnya tadi itu diiringi juga dengan pahala-pahala yang yang lainnya. Dari sinilah tentunya pahalanya berbeda antara yang membangun masjid sunnah dengan yang membangun masjid yang di dalamnya dilakukan acara-acara bid'ah. Terlebih kita apabila kita mengetahui bahwa masjid itu sudah jelas-jelas masjid dibangun untuk acara-acara bid'ah. Tentunya ini sudah tidak diperbolehkan. Dihindari oleh kita. Kecuali apa yang sudah berlalu. Kalau sudah berlalu kita bangun masjid, ikut bangun masjid. Di dekat rumah kita. Tiba-tiba masjid itu tadinya kita tidak tahu ada perbuatan-perbuatan bid'ah. Lalu lambat laun kita mengetahuinya. Maka sudah terlanjur. Maka kita hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan kita berlepas diri dari kebidahan-kebidahan yang dilakukan di di dalamnya. Ya, maka hendaknya kita bangun adalah masjid-masjid sunnah, masjid-masjid yang di dalamnya diajarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Silakan. Baik, ada lagi silakan. Kalau nggak ada alhamdulillah. Itu yang sangat diharapkan. Bagaimana pengemis yang suka minta-minta Padahal dia masih muda Sanggup untuk bekerja Yang muda maupun yang tua Mengemis nggak boleh Ya Yang muda maupun yang tua Ya Hukum asal mengemis Yang muda maupun yang tua Tetap tidak diperbolehkan Ya hukumnya haram Hukum asal mengemis itu Hukumnya ha haram tidak diperbolehkan. Orang yang menjadikan dirinya profesinya sebagai pengemis kelak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa sekerat daging pun pada tubuhnya. Ini ancaman dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Orang yang menjadikan profesinya sebagai pengemis kelak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa sekerat daging pun pada ya pada badannya, pada wajahnya diperbolehkan meminta-minta untuk pribadi, saya kata untuk pribadi. Kalau untuk kemaslahatan umum itu pada hakikatnya bukan meminta-minta, tapi memberikan kesempatan kepada antum untuk menggali pahala. Seperti membangun masjid, membangun jalan, membangun jembatan, ya, membuatkan air di pinggir-pinggir jalan agar setiap orang bisa minum. Itu bukan meminta-minta. Itu justru membuka peluang untuk berpahala. Tapi agak maju aja Pak. Ya. Kalau meminta-minta untuk sendiri, untuk pribadi, diperbolehkan dalam beberapa keadaan. Diperbolehkan dalam beberapa keadaan. Yang pertama, orang yang tadinya mampu, kemudian terlilit hutang, sampai menghabiskan rumah dan kendaraan serta harta miliknya sudah habis untuk membayar hutang tapi kemudian apa masih ada sisa hutang yang belum dibayarkan sekali lagi keadaan orang yang boleh meminta-minta dan dia itu untuk pribadi boleh meminta-minta untuk pribadi keadaan yang pertama orang itu tadinya kaya tapi kemudian dia dengan usahanya tiba-tiba dia terlilit hutang yang banyak rumahnya sudah dijual untuk membayar hutang, kendaraannya sudah dijual untuk membayar hutang, dan yang lain-lain harta miliknya sudah dijual untuk membayar untuk membayar hutang. Ya. Akan tetapi hutangnya masih tetap ada. Maka ditulis hutangnya tinggal berapa, dari situlah dia meminta-minta kepada orang sejumlah uang tadi. Sejumlah uang yang dia terlilit hutang. Kalau misalkan terlilit hutangnya tinggal 100 juta, maka dia buka penggalangan dana untuk 100 juta itu. Setelah 100 juta terpenuhi, maka ditutup selesai. Dan setelah itu tidak boleh meminta minta lagi. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua adalah orang yang awalnya mampu. Ya, awalnya mampu akan tetapi dalam waktu sekejap Allah menguji dia dengan apa? Kebakaran dan hilang seluruh harta kekayaannya. Rumahnya ludes terbakar. Atau misalkan tertutup tertimbun dengan longsor. Tidak ada harta benda yang bisa diselamatkan. Maka dia pailit sehingga dia punya tidak punya apa-apa. Dia tidak punya apa-apa tempat tinggal nggak ada, hanya tanah saja. Maka yang bersangkutan boleh menuliskan berapa kerugian rumah, berapa kerugian isi perabotan, berapa kerugian mobil dan kendaraan yang hilang, yang terbakar, surat-surat penting dan yang lainnya. Taruhlah kemudian setelah dihitung ter nominalnya muncul di situ 2 miliar 2 miliar. Untuk mengembalikan keadaan dia seperti keadaan semula membutuhkan 2 2 miliar. Maka baginya boleh meminta kepada kaum muslimin sejumlah 2 miliar tadi setelah tertutup 2 miliar maka harus ditutup meminta minta tadi. Ustaz 2 miliar banyak amat Ustaz. Memang kan kerugiannya seperti itu. Maka jangan ditambah-tambahin. Karena sekarang ini ketika dilihat itu ditambahin. Mobil harganya sudah 80 juta, ngakunya 120 juta. Apa ada Ustaz? Ada. Ketika terjadi porong Sidoarjo itu apa? Ya kan? Tanah tadinya dia 100 meter, ngakunya 200 meter. Karena mau dilacak masih kena banyak semu semburan, nggak bisa lagi. Surat tanah hilang. Maka tidak boleh ngaku-ngaku. Kalau tanahnya 100 meter, hitung 100 meter kendaraannya, mobilnya sudah butut, ya mobilnya sudah butut ditulis di situ. Ya. Jadi sejumlah itu saja. Kalau dihitung ternyata 2 miliar, maka dia boleh meminta sebanyak 2 miliar, setelah tertutup 2 miliar maka selesai. Tidak boleh meminta minta. Yang ketiga, seseorang yang dia tidak Ah, awalnya dia memiliki persediaan makanan dan minuman yang banyak, tapi kemudian apa? Uangnya hilang, makanannya habis, dirampok, dirampas dan yang lain-lain. Tapi dia masih punya tempat tinggal, dia masih punya kendaraan. Boleh nggak baginya meminta apa yang tadi dia curi? Boleh. Misalkan apa? Dia punya rumah, dia punya mobil. Mobilnya yang dicuri, harga mobil 120 juta. Maka dia boleh meminta minta sejumlah 120 juta untuk membeli mobil lagi senilai harga itu. Setelah 120 juta tertutupi, maka baginya tidak tidak boleh meminta-minta. Selain itu, selain tiga keadaan itu, maka hukum asal meminta-minta tidak diperbolehkan, baik dia sudah tua ataupun masih apalagi masih mu, masih muda, itu tidak diperbolehkan. Allah taala a'lam. Ya, baik. Ada pertanyaan Ustaz? Ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam Islam. Ya. Tapi karena sebuah pernikahan, artinya Pak, laki-laki kafir ingin nikahi wanita muslimah. Ya. Kemudian laki-laki itu tidak istiqomah, tidak menjalankan agama Islam dengan baik. Bahkan dia masih ikut-ikutan acara-acaranya orang kaf, orang kafir. Istrinya sudah mengingatkan, apakah kemudian isinya masih tetap berkewajiban mengingatkan? Yang pertama saya ingin mengingatkan dalam jawaban ini ibu atau bapak sekalian. Dalam protokolat Zionis Yahudi, ya protokolat Zionis Yahudi, salah satu strategi ahlul kitab Yahudi dan Nasrani adalah para pemuda mereka dianjurkan untuk menikahi wanita-wanita muslimah Lalu kemudian setelah itu diceraikan atau dipaksa untuk bercerai kalau dia tidak mau ikut agama mereka. Itu sudah menjadi propaganda dan strategi mereka. Bapak dan Ibu bisa dilihat dalam buku Protokolat Zionis Yahudi. Dalam buku bahasa Arab saya punya judul bukunya apa bukunya. Itu nyata di situ. Para pemuda Yahudi dan Nasrani diperintahkan oleh atasan-atasan mereka, tokoh-tokoh agama mereka agar menikahi wanita-wanita muslimah. Kalau nanti sudah bergantung ekonominya, pendidikan anaknya, maka apa? Diajak masuk ke dalam agama mereka. Kalau tidak mau, cerai. Dia diceraikan. Ini yang pertama. Maka saya mengingatkan kepada uh, yang bertanya ataupun siapa saja mengalami hal ini. Pertama, saya ingatkan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala wala abdun mu'minun khairun min musyrikin ya min musyrik seorang budak yang mukmin itu lebih baik dinikahi daripada seorang laki-laki yang musyrik lantas kan dia telah masuk Islam iya saya katakan kalau dia niatnya baik, maka setelah dia masuk ke dalam Islam, tinggalkan aksesoris-aksesoris agama-agama lain. Sahabat Adi bin Hatim ketika masuk ke dalam Islam masih menggunakan salibnya. Lalu apa kata Rasulullah? Ya Adi, ya Adi, irmi, lemparkan salib itu. Apa kata Adi bin Hatim? Ya Rasulullah, saya tidak menyembahnya. Tapi ini sebagai kenangan bahwa saya dulu agamanya Kristen. Agamanya Nasrani. Apa kata Rasulullah? Tilka ibadatuhum. Itulah ibadah mereka. Maka jangankan datang ke gerejanya, menggunakan simbol-simbol kekristenan saja itu tidak diperbolehkan. Maka pertanyaan saya kepada penanya, apakah ibu masih tetap mencintai laki-laki seperti itu? Apakah masih ada harapan misalkan dia untuk memperbaiki dirinya? Apakah masih ada keinginan dia membawa ibu dan anak-anak ke surga? Kalau tidak, setelah dinasehati dan nasihati, tapi mereka tetap masih melakukan ibadah-ibadah itu, tentunya dia sudah dihukumi kafir. Seorang muslim yang masih melakukan ibadahnya orang-orang kafir, maka dia kafir. Pernikahannya bisa saja batal, dan kemudian ibu boleh meninggalkan dia, dan lebih baik menikah dengan seorang yang muslim, itu jauh lebih baik daripada menikah dengan mereka. Bagaimana hukumnya sodakoh dari harta yang tidak halal seperti korupsi atau mencuri? Nggak boleh. Ya, sodakohnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana antum bisa melihat ibro pelajarannya adalah Ka'bah kita, Bu. Ya, Bapak sekalian Ka'bah. Kalau Bapak dan Ibu melihat Ka'bah, itu di depannya itu ada bangunan setengah lingkaran yang sering kita disebut Hijir Ismail. Sering kita menyebut Hijir Ismail. Dan Hijir Ismail dulu itu adalah masuk ke dalam ke dalam Ka'bah. Dulu tidak ada Hijir Ismail. Hijir Ismail itu dulunya masuk ke dalam Ka'bah. Tapi kenapa saat ini Hijir Ismail berada di luar? Dulu diriwayatkan bahwa ketika Ka'bah itu perlu renovasi, maka orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy pada saat itu yang pada saat itu masih banyak yang syirik, mereka mengatakan Ka'bah tidak layak dibangun dengan harta yang haram. Maka keluarkan dari harta yang terkumpul ini dari harta yang haram. Maka yang tadinya sudah masuk dikeluarkan lagi. Sehingga setelah dikeluarkan, orang yang tidak punya harta maka dia tetap tidak bisa bersodakoh. Maka masjid uh, Ka'bah itu dibangun dengan dana yang halal yang ada yang terkumpul pada saat itu. Sampai kemudian apa? Tidak bisa memenuhi semua wilayah Ka'bah yang sebelumnya. Maka wilayah Ka'bah yang sekarang itu itu adalah karena keterbatasan harta pada saat Ka'bah itu direnovasi. Maka diberikan tanda dengan apa? Adanya hijir Ismail itu sebagai tanda bahwa itu bagian daripada Ka'bah maka orang bertawaf tidak boleh masuk ke dalam hijir Ismail karena hijir Ismail itu berada di dalam Ka'bah. Kalau tawaf tidak boleh masuk ke hijir Ismail. Tapi kalau sholat, sholat boleh nggak Ustaz? Boleh. Sholat di dalam hijir Ismail hukumnya bo boleh. Kenapa? Karena sholat di dalam Ka'bah hukumnya boleh. Tapi kalau kalau tawaf tidak tidak boleh. Maka dia tawaf harus berada di luar hijir Ismail. Dari sinilah kita pelajaran Orang-orang musyrik saja dia membangun Ka'bah tidak boleh bercampur uangnya dari yang halal dengan yang yang haram. Apalagi kita sekarang yang sudah tahu hukum-hukumnya. Jadi tidak diperbolehkan. Saat bagaimana hukumnya kalau kita makan dan minum pakai tangan kiri? Hukum asalnya tidak boleh Ya, hukum asalnya tidak tidak boleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu ayatam ay uh, apa? ayyatayammun ya fi kulli sya'ni. Ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mencintai untuk selalu menggunakan tangan kanannya pada perkara-perkara yang yang baik. Pada perkara-perkara yang yang baik. Dalam riwayat yang lain ya fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi Baik dalam menggunakan sandalnya, menggunakan pakaiannya, menyisir rambutnya, itu sampai dengan perkara-perkara yang lain itu menggunakan tangan tangan kanannya pada perkara-perkara yang yang baik. Maka hendaknya Bapak dan Ibu sekalian berlatih dipaksakan tidak mengapa. Jadi dipaksakan meskipun tidak selancar mungkin yang sudah terbiasa kidal yaitu tidak terbiasa dengan tangan kanan maka harus dibiasakan lagi, dibiasakan lagi dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya kita tidak tidak suka menyelisih sunnah. Ya maka kita berdoa kepada Allah semoga Allah mudahkan bagi kita untuk mengikuti sunnah Rasul makan dan minum kita pakai tangan pakai tangan kanan. Ya tidak diperbolehkan. Bahkan dulu saya pernah mencontohkan untuk minum saja ini barangkali sudah ada adab sampai 10 adab ketika kita mau mau minum. Ya, saya sudah pernah mencontohkan. Untuk minum saja kita ya membutuhkan ada 10 adab. Dan adab yang pertama tentunya adalah apa? Baca bismillah. Menggunakan tangan kanan, mendekatkan ke mulut, ngambil nafas pada setiap kali hirupan air. Kemudian apa? Meletakkan kembali, menutup lagi. Nah, itu adab-adab dalam masalah makan dan dan minum. Allah taala a'lam. Saat boleh tidak anak yang sudah menikah yaitu laki-laki minta uang pada ayahnya yang kaya untuk biaya perbaikan rumahnya yang bocor dan rusak-rusak. Gajinya tidak cukup untuk membaiki rumah yang bocor parah. Kalau ayahnya ngasih ya boleh. Kalau ayahnya ngasih boh, boleh. Tapi kalau ayahnya ngutangin harus dibayar. Ya udah saya hutangin nih. Saya hutangin berapa diperlukan 20 juta. Ini ayah hutangin 20 juta. Itu harus dibayar. Karena harta ayah bukan harta anak. Harta ayah bukan harta harta anak. Tapi kalau harta anak adalah harta harta orang tua, harta ayah. Anta wa maluka li abika. Kamu dan harta kamu milik ayah kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau meminta-minta kepada ayahnya ya hukumnya boleh. Mungkin juga sebagai bentuk kasih sayang atau bentuk perhatian dan yang lainnya, hal ini diperbolehkan. Tapi hendaknya saya katakan jaga apa namanya kewibawaan kita di hadapan istri. Ya, jaga kewibawaan kita di hadapan is, istri, jangan sampai istri mencela kita pada akhirnya. Malu sama bapak, kok kamu minta-minta terus? Ya, minta-minta terus. Sudahlah apa yang ada aja dulu. Memang bocor parah, Ya udah, mampunya baru beli ember 30 ya beli ember 30. Tambal semuanya ember. Ya, seperti itu boleh. Ya. Hindari kalau ditanya mana lebih mulia as-sail dengan al-mahrum. Dua-duanya orang yang butuh duit. Dua-duanya butuh harta. As-sail yang meminta, al-mahrum yang menjaga diri. Tapi dua-duanya butuh. Maka suami meskipun ayahnya kaya, dia ingin menjaga kehormatan dirinya di hadapan istrinya atau ingin menjaga kehormatan istrinya, maka tetap kita di sini saja. Jangan meminta kepada ayah. Ya. Nanti kita usahakan. Insya Allah Allah akan berikan ya kemudahan dalam masalah ini. Tapi kalau meminta pun masih dalam kategori yang diperbolehkan karena kepada ayah ayah sendiri. Atau boleh aja minta zakatnya. Minta zakatnya apa boleh Ustaz ayah memberikan zakat kepada kepada anaknya? Ya. Dalam riwayat Yazid bin Ma'an di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bab al-ikhlas dalam kitab Riyadhus Shalihin ini diperbolehkan seorang anak meminta uang zakat dan tahu uang zakat itu dari ayahnya. Ya. Di, diambil uang zakatnya minta. Pak zakatnya untuk saya aja untuk beresin genteng yang bocor daripada kepada orang-orang lain. Hukumnya bahwa boleh. Ustaz saya memiliki emas 100 gram yang dimiliki ketika saya masih aktif bekerja sebagai karyawan. Tapi, tetapi sekarang terkena PHK. Apakah saya mempunyai kewajiban berzakat untuk emas 100 gram saya tersebut sedangkan saya tidak bekerja lagi? Tetap berkewajiban karena lebih dari 85 gram emas. Ya, dihargakan senilai 85 gram emas karena ini sudah sampai satu nisab sudah sampai satu haul maka keluarkan satu tahun sekali ya satu tahun sekali keluarkan dua setengah gramnya ah, apa dua setengah persennya dari dari e, senilai e, harga emas tersebut ya tetap dikeluarkan ya dan mengenai kita di PHK itu juga bisa jadi kebaikan bagi bagi antum karena setelah itu antum bisa ngaji dulu di karyawan jarang ngaji Ya kan? Itu ke kebaikan. Hidayah lebih mahal daripada emas 100 gram. Ya hidayah lebih mahal dari emas 100 gram. Banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar Allah ganti pekerjaan kita yang lebih baik, yang lebih halal, ya yang halal dan itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Saya kira kita cukupkan ya. Sudah jam setengah 12 semoga yang apa kita sampaikan di pagi hari ini bermanfaat untuk saya dan juga untuk kita semua yang hadir di sini. Kita mengingatkan bahwa ini merupakan kebaikan dan saya doakan semoga masjid ini yang kita cintai nanti masjid sunnah ini terbangun dengan segera dan kita semua ya bisa e, beribadah dengan tenang di tempat tersebut, bisa kajian lebih e, luas lagi, beristifadah lebih banyak lagi.